Pak Haji Manan ya ngapunten lali-lali eling dan mudah-mudahan kita semua peserta anak-anak kita khususnya para yatim piatu yang kita santuni mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah SWT mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat khususnya di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita peduli dengan santunan yatim piatu, padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah kafilul yatim pengurus anak yatim itu kahataini seperti dua jari ini dekatnya fil jannah di surga nanti jadi kalau kita malam hari ini kita merasa dekat dengan anak yatim kita ingin memberikan apa yang kita punya kepada para yatim maka kelak kita akan dijamin oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga dan didekatkan dengan beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma amin Allahumma amin jadi harus bangga ya harus bangga kita ini menjadi pemerhati anak-anak yatim. Jangan dibalik kita bangga dengan rezeki yang kita terima dari Allah berupa kenikmatan-kenikmatan tapi kita kurang peduli kepada anak yatim. Itu kebanggaan yang salah. Karena kebanggaan orang yang diberi nikmat oleh Allah di dunia berupa kekayaan, harta melimpah misalnya, itu sebenarnya ujian. Tapi kalau kita diberi kesempatan hati kita dibuka oleh Allah menjadi pemerhati anak-anak yatim, itu mestinya kita di situ lebih bangga dan bahagia. Kenapa? karena kita akan dijamin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang minul rahmat oleh Allah Subhanahu Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperhatikan anak-anak kecil bahkan bukan sekedar perhatian semata tapi berkat anak-anak kecil khususnya khususnya ini mulai dari dia ini menyusu merogok masih dalam susuan kemudian pada akhirnya menjadi remaja-remaja tapi remaja tersebut sangat perhatian dan peduli kepada agamanya ternyata keberadaan mereka ini sangat berpengaruh bagi masyarakat. Bagaimana juga orang-orang tua. Nabi bersabda, laula syuyukun ruka. Kalau bukan karena ada orang tua orang tua yang ahli rokok alias ahli ke masjid biasanya kan di mana-mana yang ahli ke masjid itu yang sudah tua tua masih muda masih agak malas-malas sedikit ya STW rodo lumayan Nek STW itu rodo lumayan apa STW pak setengah tua setengah tuanya ini agak lumayan untuk rajin-rajin titik tapi umumnya yang paling rajin sholat ke musola atau ke masjid ini justru orang yang paling tua karena itu kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam laula suyuhun rukka kalau bukan karena orang tua orang tua yang ahli rokok au atfalun rukdo atau kalau bukan karena anak-anak kecil yang masih menyusu pada ibunya Au laula syababun khusyak kalau bukan lantaran ada pemuda-pemuda yang khusyuk beribadah maksudnya dia anak muda tapi pikirannya ini pikiran akhirat umumnya anak muda kan ya lebih seneng jadi anak jalanan kan gitu ya ada bal-balan ya melok bal-balan kan gitu ada tontonan yang melok tontonan ya oh, seneng-seneng tapi kadang-kadang ada pemuda yang dididik oleh keluarganya dididik oleh masyarakatnya menjadi pemuda yang ahli ibadah dan khusyuk beribadah ini ada. Dan juga di sekitar kita mungkin juga ada. Kadang-kadang dia ini pergi ke musola, ya, pakaiannya pakaian Islami, yang dibawa ini tasbih, ada kadang-kadang ya. Itu namanya syababun khusya. Kalau bukan karena anak muda, anak muda yang khusyuk di dalam beribadah. Walaulah bahimatun rutta kalau bukan karena binatang-binatang atau hewan-hewan yang mencari makan di atas tanah seperti ayam, burung, kucing, ya, kambing, pokoknya yang rutta itu yang mengais makanan di bumi ini Kata Nabi, kalau bukan karena mereka-mereka itu, la subba alaikumul azab sobban. Pasti daerahmu itu akan diberi azab oleh Allah dengan azab yang pedih. Ya banjir, ya kebakaran, ya gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi subhanallah, Allah tidak menimpa suatu masyarakat, suatu tempat, suatu daerah yang di situ masyarakatnya masih ada orang tua orang tua yang ahli sholat masih ada bayi-bayi yang oleh ibunya disusui dan masih banyak anak muda-muda yang belajar agama mempraktekkan agama serta masih banyak binatang-binatang yang masih bebas berkeliaran ya misalnya burung nggak ditembaki <laughs> gitu ya kucing nggak diserampang jadi ini wong Jowo masih bebas itu insya Allah daerah tersebut akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat hadis ini rasanya kita ini ingin menjadikan anak-anak didik kita dari kalangan anak-anak yatim ya yang kita santuni bukan sekedar disantuni disantuni itu suatu hal yang bagus tapi yang paling penting juga dididik agar menjadi remaja-remaja yang khusyah menjadi remaja-remaja yang khusyuk beribadah. Kalau cuma disantuni kemudian dibiarkan maksudnya disantuni, wis manganmu tak jamin, tapi kon terserah. Kate kue terserah, kate dolen karepmu. Wah, ya nggak bisa menjadi benteng bagi apa wilayah yang kita huni ini. Leres pak? Leres? leres bu nah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan anak wakafirul yatim kahatain itu jannah aku wakafirul yatim dan orang yang mengkafil alias menanggung anak yatim itu kehata ini filjana seperti ini yaitu dekatnya dua jari ini filjana kalau di surga adalah mereka yang juga peduli terhadap pendidikan dan kemaslahatan akhirat dari anak-anak yatim tersebut. Kiai mugi-mugi pengajian ini kula dari takon ya. Burung tahu takon. Teng mriki kan ya diajari ngaji bareng ya, anak yatim-yatim nggih. Napa ini kados tempat pendidikan ngoten. Berarti santri ya. Para yatim yatimnya jadi santri. Alhamdulillah. Pas lengoten ya Kali hari santri nasional. Pas nopo badan Pas nopo badan Mungkin-mungkin kula kali dengan sedaten dijadikan oleh Allah orang-orang yang masih hidupnya hingga meninggal dunia tetap ditulis sebagai santri tolibul ilmi tolibul ilmi karena Nabi juga menjamin siapa orang yang keluar dari rumahnya pergi untuk mencari ilmu maka akan dimudahkan oleh Allah baginya jalan menuju surga karena itu rugi pak rugi bu lek kula kali panjenengan nun sewu kapundhut matilah gampangane kok duduk diarani santri niku eman ya soale wong jadi santri niku dijamin melebu surga asalkan benar-benar santri yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Minimal dimudahkan jalannya untuk masuk surga. Allahumma amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya diminta sedikit mengupas tentang apa itu asyura wong Jawa ngomongi sura eh. wis ana jenang sura ae iki Pun enten Pak sampun kok disogono nggih jenang sura ini sura niku wong Jawa asline asyura Arti Asyura niku ke-10 Asyrun ke-10 yaitu hari ke-10 di bulan Muharram namanya Asyura. Bapak-bapak dan ibu-ibu ingkang minulya. Jadi cerita Asyura niku ngeten. Dulu tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah. Kemudian beliau menetap di kota Madinah. Nah, saat beliau menetap di kota Madinah itu, saat itu kota Madinah ada beberapa komunitas selain umat Islam, selain orang-orang Muhajirin dan Ansor, yaitu sebagian dari orang-orang Yahudi dari Bani Khojrot, dari Bani Nazir, dan beberapa tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan hidup damai bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka mengatakan ingin damai berarti bukan kafir harbi, tapi namanya umat dakwah. Umat dakwah yaitu umat yang perlu didakwai. Di awal-awal Nabi Muhammad ada di kota Madinah itu belum ada yang namanya kafir zimmi, belum ada. Namanya kafir zimmi adalah kafir yang mengikat janji untuk bersama dalam naungan negeri Islam. Sedangkan awal Nabi Muhammad itu masuk Madinah kan belum mempraktekkan apa itu keislaman dalam artian dalam konsep kenegaraan. Maka orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah dikatakan umat tidak wah umat yang perlu tidak baik. Nah, tatkala Nabi ketemu salah satu dari tokoh orang Yahudi, kebetulan ditemui dalam keadaan berpuasa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, wahai bapak, maksudnya Pak Yahudi gitu ya, wahai Pak Yahud, katanya. Ya. Lah sampai ini kok poso saiki? Kenapa sampai kok puasa hari ini? Maka orang Yahudi itu mengatakan, "Ya, karena dulu nabi kami yaitu Nabi Musa itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Firaun dan dimenangkan oleh Allah karena Nabi Musa sampai ke tepian pantai sebelah sana kita masih ingat ringkas cerita Nabi Musa yaitu tatkala Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala bantuannya, bala tentaranya maka Nabi Musa secara ringkas uh, menuju ke tempat pantai kemudian atas izin Allah Nabi Musa memukul pantai tersebut alias air di laut kemudian air itu membelah jadi dua kanan dan kiri lantas Nabi Musa menyeberang laut dan tatkala di tengah jalan maka tentara Firaun itu mengikuti mengejar Nabi Musa. Tatkala Nabi Musa sampai ke seberang lautan yang sana maka Allah menutup kembali itu jalan atau tempatnya terbelahnya air kanan dan kiri menutup kembali dan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah alias diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya para bapak dan para ibu tepatnya adalah tanggal 10 Muharram alias hari Asyura. Nah, inilah yang disampaikan oleh tokoh Yahudi yang waktu itu masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa di Madinah Katanya begini, ya hari ini adalah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, maka kami maksudnya orang-orang Yahudi itu syukur kepada Allah dengan cara berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan nahnu aula bimusa mingkum sebenarnya kami yaitu umat Islam ini aula lebih utama Musa terhadap Nabi Musa itu minggu dibandingkan kalian wahai orang-orang Yahudi maka Nabi perintah kepada para sahabat hei para sahabatku sumu yauma asyura puasalah kalian pada hari asyura roh hari asyura ini sunnah untuk berpuasa ya kenapa mau berpuasa karena berterima kasih kepada Allah atas diselamatkannya salah satu dari nabinya umat Islam betul badan betul badan tapi Nabi perintah Kon gak popo, kalian gak apa-apa berpuasa sama dengan orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. tapi ono tapi ini mukhaliful yahud kalian berbedalah dengan orang-orang Yahudi ojo podo sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu tambah ono poso sak sadurunge utawa ditambahi posok sedari setelahnya yaitu 9 10 atau 10 11. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini juga kalau kita bicara tentang 10 Asyura dengan kejadian ini ya bagi kita yang tadi memeriahkan Hari Santri Nasional ya. Ini Hari Santri Nasional Nun Sewu ya. Nun Sewu nih, Nun Sewu. Anjani hari nasional wong NU ya makanya kadang-kadang wong sing dulu NU ya rada gak pati seneng <laughs> ngono ya nggih leres. Nah, ya ya wong maning wong anjene biyen sing berjuang pada tanggal 22 Oktober niku resolusi jihad santri niku anjene Mbah Hasyim Asy'ari saya memulai Mbah Hasyim lah Mbah Hasyim ini pendiri NU Oh, ya jadi otomatis sih seneng ya wong en. Cuman di sini kalau buatin bahas niku sini Yang ingin saya sampaikan bahwa hari Ashuro ini menjadi bukti dalil bolehnya amalan-amalan orang NU antara lain. Kisi sering kita ditakokno nih Opo wong NP kulek tahlilan satu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mare kok tahlilan maning hari keempat puluh. Marewono hari ke seratus. Marewono hari ke seribu. Marewono hari ke satu tahun sekali. Padahal menurut kitab Buddha dan Hindu jarene. Lah ngono ya. Kuwi ya? ku tradisi Hindu iku. Lah lha opo? Wong NU kok yo ya gawe-gawe dina-dina kaya ngono niku. Kadang nggih ludung ngeten ya, Nggih Kadang kene ditakoni rada repot jawabe. Betul? Tapi hanya wong NU yo ya. Nun sewu nggih, wong NU iki ya rada kadang-kadang rada dablek titilan. Nggih. Apa rada dablek? Wis gak ngurus dilokno wong sing penting tahlilan. Terus <laughs> Tapi lek kepingin ero nyeten dalile. Dalile wong tahlilan hari ketiga, ketujuh lan sak teruse sing jarene tradisi Hindu niku niku persis nopo sing dilakoni Nabi yaitu Nabi berpuasa mengikuti tradisi orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Nabi mengikuti tradisi Yahudi yaitu puasa hari Ashura. Cuman Nabi mengatakan wa khaliful Yahud Berbedalah dengan orang Yahudi Kalian tahlilan Pakai hari ketiga boleh Hari ketujuh boleh Keempat puluh boleh Walaupun itu kalau memang benar tradisi orang Hindu Tapi yang penting Waholiful Hindu Berbedalah dengan orang Hindu cukup waktu netok gak apa Yang penting isi deh tahlilan zikir nang Gusti Om. Iku ajarane Nabi, nggih mboten? Lah Nabi mengikuti tradisi Hindu yaitu puasa bulan Asyura tapi gak tanggal 10 tok ditambah tanggal songo ambek 10 atau tanggal 10 ambek 11 agar berbeda dengan orang Yahudi. Bapak-bapak dan ibu-ibu Padahal orang Yahudi itu Dalam Al-Quran Dikatakan kafir loh orang Yahudi Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah Berkata Orang-orang Yahudi itu Nabi Uzair itu putranya Allah Itu kafir Podo karo Waqalatil Nasara Al-Masih Allah bahwasanya Al-Masih yaitu Nabi Isa itu anaknya Allah persis memang Yahudi kalau orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Uzair anaknya Allah kalau orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa anaknya Allah itu termasuk laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu nu Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu sama dengan Ibnu Maryam yaitu Nabi Isa. Loh, wong Yahudi yo kafir, wong Nasrani yo kafir menurut Al-Qur'an. Tapi di dalam bab Asyura Ya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam mengikuti tradisinya orang Yahudi karena tradisinya kok tepat tradisi yang baik tidak bertentangan dengan syariat Islam tapi Nabi tetap meminta agar umat Islam jangan sampai sama dengan orang Yahudi Loh, lalai urusane hari ketiga, keempat, keenam, ketujuh, keempat puluh. Ya udah apa tidak menyalahkan syariat. Bahkan menurut Imam Tawus Orang itu tatkala dimasukkan ke kuburan Pada hari pertama sampai ketujuh itu Masih terus ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir Menurut Imam Tawus Seorang tabi'i kabir Ulama di kalangan tabi'in Tabi'in adalah muridnya sahabat jadi tabiin punya guru namanya sahabat. Sahabat punya guru yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Tawus adalah ulamanya tabiin, pembesarnya tabiin. Beliau menerangkan bahwasanya mayat itu selama tujuh hari lebih banyak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kata Imam Tawus tolonglah kawan-kawanmu itu dengan banyak sodako dengan doa-doa agar meringankan mayat yang saudaramu di makam kuburan itu dalam keadaan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir sampai hari ke tujuh menurut riwayat berarti ada kudu NU ono dalile. Mek kadang-kadang mang lo kadang-kadang. Wong NU itu gampangannya rada dableng lah ya. Wes tahlilan, takone dalile, mbok takono Pak Yai lho. Kok enak iku lho. Ya, mestine kabeh sing ahli tahlilan tuh ngerti dalile. Mestine ngoten. Nggih. Nah, salah satu dalile wong tahlilan hari ketujuh, ke-40, ke berapa? Ke-100 gini kita dile ya napa sumu yauma asyura wa khaliful yahud sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu nggih eling artine eling puasa kalian pada hari Asyura tapi berbedalah dengan orang ya budi puasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya itu tadi berkaitan dengan Asyura di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala memberi hadiah bagi kita ini warga NU. itu sholawat tadi yang dibaca sholawat badar itu juga karangan orang Indonesia karangan orang Endo itu dulu dipergunakan tatkala zaman perang dan juga khususnya tatkala menghadapi PKI itu yang namanya zaman PKI saya nggak menangin saya dengan Pak Kartini nggak menangin lahirnya bareng be Lalu saya lahir tahun 65, sarang Pak Gek, Kurang lebih ya. Jadi nggak menangi masalah PKI, tapi kan cerita nih, bapak-bapak nggih, mbah-mbah, mbah buyut kumu. Ringkas cerita bapak-bapak itu tadi salawat badar Salatullah, salamullah Itu sak temene ngoten saingane lagu PKI injer-genjer dan ono lagu PKI di wong aku cek cilik ben rodok ngerti-ngerti titik lah jer genjer ing kedoan pating keleler dan lansak pituruti itu aja yang saya hafal tatkala mereka menyanyikan lagu-lagu itu untuk menyembelai para ulama dan juga jenderal-jenderal ini atasannya Pak Tartip ini, ini mestinya harus anti PKI ini, ya, karena jenderal-jenderalnya dulu ini disembelih ini. Kalau kita sudah malam ya, maka santri juga wajib santri itu anti PKI, pembah kiai kiai ini, biar lawan PKI. Nah, tatkala PKI ini akan berontak di Indonesia ini akan menguasai Indonesia berontak sebagai pemberontak itu tampillah di samping orang-orang angkatan TNI maka para kiai itu menelurkan sholawat badar jadi sana jer-gejer sini sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ya, tawassalna aku tawasul Tawasul ku ya wong NU, gak mungkin tawasul ku dudu wong NU iki. Nggih, Pak. Sing ngerti tawasul iku apa sih? Lah iki dalile apa? Kata tawasul iki. Kok kula ngaji bab NU ya mari subuh kok iki marine ya. Tawasalne tawasul tok niki dalile kata, Pak. Para sahabat radhiyallahu taala anhum Dulu itu pernah tawasul kepada paman dan Nabi yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas, bukan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Tawasul kepada Sayyidina Abbas Amun Nabi, pamannya Nabi Mohon hujan kepada Allah atas perantara Sayyidina Abbas ikut tawasul Makanya Wong Endo melo Tawasalna Nabi bismillah Terus توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله ببسم الله tawasul dengan ismullah dengan nama Allah wabil hadi dan dengan al hadi Rasulillah sifatnya Rasulullah al hadi itu yang memberi petunjuk yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wasallam. Tawasalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah ya tawassal tawassul ambek para mujahid yang dimaksud adalah orang-orang Uhud mujahid-mujahid di zaman Nabi para sahabat kita bertawasul kepada Allah atas nama mereka bi ahlil badri ya Allah juga dengan ahli badar Makanya nyama solawat-solawat badar tawasul Iku karangani wong entu Luar biasa Sampai menang PKI keok sampai saiki Coba untuk PKI ini tak idek Ngono ben bapu buyutku biyen Nggih Pak Ono PKI di Jarno salah Mulane kita disuruh maaf, kok keliru wong mereka pemberontak kok. yuk ya, kita suruh minta maaf pada pemberontak kan lucu. Nggih Pak Darling. Kan lucu Pak Darling. Saya ibaratkan saya ini punya rumah, misalnya ini rumah saya ini, misalnya ini rumah saya ini. Ono maling jebol aku, nyolong TV ku, para ono ketangkep polisi. Aku dicelok Pak polisi nih Pak Ustadz sama jalur sepuro nang malinge iku. Ya apa ngene iku? Kae keliru ta. Keliru. Malinge jalur sepuro aku jek lumayan. Leh jare wong malang untung gak ditonyo. <laughs> ya. lu lawang, sing dioma, kok kok jalur sepura ikan keliru. ini Niku ceritane PK PKI. Ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dicintai oleh Allah. Balik maning masa Presiden Soekarno nih. Zamannya Presiden Soekarno. Mari ngono pemberontak-pemberontak di samping penjajah-penjajah, yo penjajah Jepang, yo sekutu, yo PKI, kompleks masalah ini. Waktu itu sudah banyak masalah yang ada di Indonesia ini maka Mbah Hashim Ash'ari pendiri NU NO, mengajak beberapa orang Kiai Bisri Samsuri atau lain Kiai Wahab Hasbullah dan beberapa orang itu bersepakat dengan Presiden Soekarno bersepakat pada akhirnya para kiai kiai sepo itu menelorkan istilah resolusi jihad santri artinya mewajibkan para santri untuk ikut berperang membela negara Indonesia loh pas resolusi jihad santri ketemu Presiden Soekarno itu tepat tanggal 22 Oktober makanya tanggal 22 Oktober kok ya tahun ini loh subhanallah sudah sekian lama sejarah itu tertutup Allah berkenan untuk membuka mata umat masyarakat Indonesia bahwasanya 22 Oktober adalah hari resolusi jihad santri kok ya tepat ambek tanggal tasu'a asyura ya kok tepat abe tanggal tasu'a asyura ah kok tasu'a asyura 9 10 muhar itu kan persiapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan perintah sumu yauman qoblahu puasalah kalian tanggal sebelum Asyura satu hari yaitu Tasu'a tanggal 9 au yauman ba'dahu lek telat tanggal 9 ya berarti 10 ambek 11 Asyura loh Allah SWT tahun ini membuka mata bangsa Indonesia ada sejarah yang terselip yaitu uh, peristiwa resolusi jihad santri yang dikembangkan oleh Mbah Hashim Ash'ari makanya kalau dikawau pak berangkat ini tak eling-eling ini santunan yatim piatu mari ono 10 asyur 10 muharram kok pas yo napa hari santri ki opo ngemase oh ya yes, oh, anjene Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal yang tepat pas nih Pak lek dihitung-hitung tanggal 22 Oktober di saat Ki Hashim Ashari ketemu rembukan ambek Presiden Soekarno niku usia harlahe tanggal niki pas ta 70 tahun nih Pak jadi peristiwa itu 70 tahun yang lampau. Pas ini. Kan golek tanggal genap itu kan repot. Harlah tanggal genap itu kan repot ya Pak. Biasanya agak tepat, misalnya ulang tahun Harlah ke 67 kan repot ngilingnya, ya. Kok yo Harlah eh, Harlah resolusi jihad itu yang ke-70. Subhanallah Allah. Wis tuwa. tujuh puluh itu ibarat suyuhun ruka wong tuwa sing ahli salat wis tuwa. Sejarah iku wis puluh tahun. Setelah tujuh puluh tahun tertutup Allah SWT membuka ya hari ini karena itu boleh kita warga NU NO yang memang benar-benar santri yang mengaku santri memperingati hari santri nasional Monggo dengan berbagai macam cara podo kan sampai 17an Agustus 17 Agustus ini lo peringatannya kadang mulai 15 Agustus wis karnaval iya Pak kadang tanggal likur Agustus karnaval nggih Pak betul gak apa gak dosa kok wingi konco-konco sebagian konco-konco NU Ada yang gak upacara bendera monggo Ada yang gak mawe ta'aruf monggo gak salah dino niki bengi niki kula akoni kita ini sedang memeriahkan bersyukur kepada Allah yaitu dengan menjadikan hari santri tanggal 22 Oktober gak telat enggak podo 17 Agustus lho kalau telat sih Insya Allah Pak, gimana Besok subuh rencana saya ini berangkat ke pondoknya ke Asad Samsul Arifin. Mereka mengadakan juga hari resolusi jihad NU dikemas dengan pengajian kebangsaan plus sarasehan alias nopo sarasehan ini diskusi lah kata dia. diundang ke Dugi. Karena sama kebetulan, bersama wingi, ulah wingi gak melok upacara di pondok eh pas sore tapi kita seniat insyaallah kita bukan bukan yang tidak mau boten. Lah saiki bengi kita adakan niku ibarat ngeten, kampung sini diakan 17 Agustus ayo Aduh kesel aku, aku Pak Lurah jadi Pak Lurah. Kesel aku jono tugas. Wes sengkuai karena paling kuai wes wis tanggal 20 kan bono-bono kok ya. Begitu, tidak masalah. Sama juga di dalam memperingati hari keislaman Maulid Nabi ini loh Pak. Maulid Nabi ku lek ke Indonesia tanggal ini kan 12 Rabiul Awal. Nyatane wong nggih maulidan niku kapan, Pak? Setahun sontok lagi malam nih ya. Jadi jari hari-hari iki lek iso setahun suntuk nyetak kalender dhewe wabang kabeh tanggal 12 Rabiul Awal orang ini senengane sholat watan alhamdulillah saman bayang no pak arek nom nomun selawatan itu loh saman banding no ambek sing arek nom nom kumpul mesu mesu itu gitu. loh naudzubillah min dari pojok sing selawatan diarani sesat lah keliru ae eh. sesat, bid'ah dolalah kan. Iki sing main bal-balan mesum-mesum ya komplo kan ini Gak difatwa. Aduh ya allah masih ngomong iki. Nggih, Pak? Nah, karena itu monggo kulo kali panjenengan kalau menikah niat nggih. Kita datang ke sini di samping nyantuni anak yatim yang sudah menjadi tradisi panjenengan. Wis kepinter, Pak? 13 tahun waduh ini kalau istiqomah terus insya Allah ya Allah mencatat kita ini seperti apa ana fidul yatim kahate ini fil jana aku kata nabi aku nabi ini dan pengayom anak yatim seperti ini di surga dua tangan yaitu saking dekatnya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kedua kita juga memperingati hari Ashura. Oleh loro ya, Pak. Hari Ashura kita peringati. Wong Nabi aja mau peringati. Apa harus puasa? Lho lek iso ya poso, lek gak iso ya nyantuni anak yatim, gak iso maning ya sedekah-sedekah terserah. Wong namanya syukur. Syukur pada Allah dengan apa saja boleh asalkan baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, Itu kaedah. Syukur dengan apa saja boleh. Asalkan tidak bertentangan dengan syariat nah, Itu kedua, peringatan hari Ashura. Yang ketiga adalah peringatan hari santri nasional yang dulu dipropori oleh Mbah Hashim Ash'ari. Alhamdulillah. Perlu diingat ya? Niki berarti ulang tahun resolusi jihad keberapa? 70 Kepinten bu? Ojo kali Ya Hari santri pertama memang hari santri pertama Diresmikan oleh pemerintah Tapi perlu diketahui Yang membuat ini semuanya mengatur adalah Allah Bukti ini Kok ya bisa tepat pas hari asyura Tasu'a dan asyura Alhamdulillah Alhamdulillah. Muga-muga kula kali panjenengan sedaya bapak-bapak dan ibu-ibu eh? Dari menika angsal rahmati Allah SWT taala lan angsal berkahe para sesepuh para ulama kecipratan barokai. Lho niki lho Pak Wong NU nyuruh seneng barokah-barokah nih ya. Kecipratan barokah sesepuh-sesepuh pendiri NU nggih. Kan mungkin-mungkin kula kali panjenengan benjing-benjing disarengaken wonten akhirat kalian poro nabi, poro sahabat, poro tabi'in, poro ulama lan orang tua-orang tua kita yang selama ini telah menjadikan kita mengerti agama Islam. Mudah-mudahan Nopo sing sakit kalau sampai akan niki wonten manfaate boh bile kata kekirangane kula nyuwun agunge panapunten, monggo kalau jenengan niat ingkang ikhlas ya, atau datang Allah SWT nyuwun dicatet mungkin-mungkin dalam menika kalau kali panjenengan diparingi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bismillahirrahmanirrahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى سنتك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في اعمارنا وبارك لنا في بيوتنا وبارك لنا في ازواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في بناتنا وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أفهامنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أرزاقنا وبارك لنا في مدارسنا وبارك لنا في مجالسنا وبارك لنا في مساجدنا وبارك لنا في معاهدنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إذن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا ذا